Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ikhlas Makiyah au Madaniyah wa ayatuha arba'un au khamsu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ilan nabiyyu an rabbih fanazala qul huwallahu ahad. Wallahu khabar huwa wa ahad badal minhu au khabar thani. Allahu samad mubtada wa khabar. Ai al maksud fil hawaiji ala dawam. Lam yalid lintifai mujanasatihi walam yulat lintifail huduthi anhu walam yakun lahu kufuan ahad ay mukafian wa mumathilan walahu muta'alliq bi kufuan wa qaddima alaihi li'annahu mahatul qasdi bin nafyi wa akhara ahad wa wa ismun yakun an khabariha ayatan lil fasilah suratul masad autabat. مكية وآياتها خمس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سورة الإخلاص سورة الإخلاص بعد ما يقول سورة التوحيد ada lagi menyatakan suratul tajrid ada lagi suratul tanzih ada suratul najah macam-macam ada ishruna isman ada 20 nama fa kathratul ismi tadullu ala syaraf ala ziyadati syaraf banyaknya nama itu menunjukkan tambahnya kemuliaan tambahnya nilai. Surat ini ada khilaf antara ulama, ada menyatakan ini makkiyah, ada menyatakan madaniyah. Makkiyah yaitu surat atau ayat yang turun qabla hijrah Madaniyah yaitu surat atau ayat yang turun ba'dal hijrah walau fi Makkah. Walaupun di kota Makkah. Ada empat atau lima ayat di sini. Khilaf antara ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila sallallahu alaihi wasallam Nabi ditanya an rabbih daripada Tuhannya. Daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan ini orang musyrikin yang tanya. Ada yang menyatakan pendeta Yahudi dan Nasoro yang tanya. Orang musyrikin bertanya, Inna ilahana thalath mi'ah wasitti wasittun. Inna alihatana thalath mi'ah wasittun. Walam tuqdha hawaijuna. Fakaifa biwahid Tuhan kita ini ada 360 Mereka punya Tuhan 360 Keadaan ayam bis sana Seperti bilangannya hari dalam setahun Itu pun hajat kami belum teratasi Kemudian itu menyatakan Tuhan itu cuma satu Kif hada Hmm? Maka turun ayat kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada juga yang bertanya Ma sifatu rabbik amin nuhas amin dahab amin zabarjud Okay, kaifa Tuhan kamu itu sifatnya gimana sih? Dari monel, dari emas, perak atau zabarjud. Sifat eh sifatnya mana? Dari mana Tuhan eh, sifatnya Tuhan kamu itu apa? Maka turunlah ayat kulwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Ada lagi riwayat Ibn Salam Abdullah bin Salam Yahudi Abdullah bin Salam Yahudi pernah menemui Rasulullah pernah ketemu dengan Rasulullah Abdullah bin Salam Yahudi ini. Kemudian Nabi berkata kepada Abdullah bin, bin, bin Salam, "Ansyurakallah alladhi anzala at-Taurah ala Musa, atajiduni fit Taurah?" Anak bersumpah kepada Allah, nyumpah kamu kepada Allah yang telah menurunkan kitab Taurat Ente dapatkan enggak sifatku ada di kitab Taurat kata Rasulullah. Kepada Allah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini pendeta, pendetanya Yahudi. Maka Abdullah bin Salam enggak jawab. Unsub rabbak. Ayo, sekarang ente nisbatkan Tuhan ente. Sebutkan Tuhan ente siapa? Kemudian Nabi gemetar begitu karena mendapatkan wahyu dari Allah turun ayat turun surat kul wallah suratul ikhlas kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid lam yulad wa yakul lahu kufuwan ahad ketika dibaca itu langsung Abdullah bin Salam menyatakan asyhadu alla asyhadu annaka rasulullah wa anna Allah yudhiruka wa yudhiru dinak 'alal adyan saya menyatakan asyhadu engkau adalah Rasulullah dan kamu serta agama kamu bahkan Allah akan tampakkan pada seluruh agama Allah. Liyudhirahu ala dini kulli. Kata Abdullah bin Salam, "Inni la ajidu sifatak fi kitabillah Taurah." Dimatikan HP. Aku mendapatkan semua sifat-sifat kamu ada di kitab Taurat. Malah dibawa sama dia di kitab Taurat itu bunyinya begini, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira anta 'abdi ورسولي سميتك المتوكل لست بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا تجزئ بالسيئات مثلها ولكن تعفو وتصفح ولن يقبضه الله حتى تستقيم به الملة المعوجة حتى يقول لا إله إلا الله يفتح بها أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا Abdullah bin Salam ini orang Yahudi, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Karena itu masih ada yang masuk Islam sebetulnya. ketika orang-orang Yahudi menghadap Rasulullah ditanya Magaluka fi Abdullah bin Salam mabat kamu dari Abdullah bin Salam gimana Qalu huwa min khiyarina wa ibnu khiyarina itu hebat itu orangnya yang terbaik di antara kami turunan orang terbaik di antara kami Kaifa law aslam Gimana kalau masuk Islam? Ah, gak mungkin. Ada itu alim bin alim itu. Itu turunan orang yang berilmu menguasai kitab Taurat. Suruh keluar Abdullah bin Salam. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Oh, ada min asyrarina wa ibn asyrarina. <laughs> ini turunan orang-orang jelek di antara kita ini dan dia orang jelek Ya, dia. Ya hayyabkum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ta'al, ta'al, ta'al, habis. تعال هنا هنا ابدا بنحول المجلس لهنا Hamam. Qul wallahu ahad. Katakan dia Allah itu ahad, satu. Kok tidak pakai wahid, kok pakai ahad? Karena muraatul fawasil di sini. Karena fasal-fasalnya di sini pakai apa namanya? Ahad, somad, yulad begitu ya. Qul huwallahu ahad. Wallahu khabar. Allah jadi khabar, huwa khabar, Allah juga jadi khabar Fallahu khabar. Eh, Allah itu mubtada, Allahu khabar ahad. Jadi badal, badal minhu, badal daripada Allah. Allah huwa mubtada, Allahu khabar mubtada, ahad jadi badal. Atau jadi khabar tani Allah. Allah jadi khabar tani ahad eh, bukan ahad jadi khabar tani Allah jadi mubtada berarti huwa mubtada al awal Allahu mubtada tsani, ahad khabar tsani. Huwa jadi mubtada, Allahu khabar awal, ahad khabar tsani. Nah. Huwa jadi mubtada, Allah jadi khabar awal, kemudian ahad jadi khabar tsani. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Satu. Allahus Samad. Ay al-maqsud fil hawaij 'ala ad-dawam. Allah yang dituju dalam segala keperluan kepentingan selalu huwa itu bisa memberikan faedah sifat Allah maujud atau wujud Allah itu mempunyai sifat wujud kemudian wallahu itu juga menjadikan sifat Allah itu maha hidup karena nggak mungkin ada tanpa hidup. Kalau mati berarti nggak ada. Kemudian gidam. Tidak mungkin Allah itu baru ada. Berarti maha ada sejak dahulu kala. As-Samad kalau sudah demikian Allah itu punya sifat yang maha mampu maha iradah, maha berkehendak dan seterusnya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan lintifai mujanasati. Lintifai mujalasa mujanasa indak? Mujanasa ya. Lintifai mujanasati karena tidak Allah itu berjenis. Kalau Allah itu melahirkan berarti ada yang sejenis Tuhan. Karena nggak mungkin manusia melahirkan cecek atau cecek melahirkan kambing. Itu harus sejenis kambing punya anak kambing. Kalau Tuhan punya anak manusia nggak mungkin. Tuhan itu kalau punya anak ya jadi Tuhan juga. Karena itu Allah tidak bisa di apa disamai jenisnya. Karena orang-orang musyrikin al-Arab mereka menyatakan bahwa malaikat itu banatullah. Mereka malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuan Tuhan. Kalau Yahud menyatakan Uzair ibnullah. Kalau orang-orang Nasara menyatakan Isa ibnullah. Kalau muslimin menyatakan lam yalid walam yulad. Alhamdulillah. Walam yulad lintifa'il huduth anhu tidak dilahirkan karena Allah tidak baru. Kalau dilahirkan berarti baru lahir Tuhannya. Huh? Baru lahir Tuhannya. Lintifa'il hudud anhum. Walam yakun lahu kufuan ahad. Dan tidak Allah tidak ada bagi Allah kufu ay mukafian. Kufu yang membandingi Tuhan, yang sebanding dengan Tuhan. Wa mumathilan dan yang semisal dengan Tuhan. Yang membandingi Tuhan itu ada yang disebut syabih ada nadir. Syabih itu al-musyarik fi ghalibiha. Yang bersekutu dengan Tuhan dalam kebanyakan sifat Tuhan. Enggak ada. Kalau an-nadir al-musyarik fi ghalibiha fi agalia yang sejenis dengan Tuhan sedikit aja menyerupai misalnya dewa kan diyakini dewa itu manusia tapi berkekuatan Tuhan ya itu adalah nadir ha? atau syabi. lam yakun lahu kufuwan ahad atau mumathil kalau mumathil al musyarik fi jami'is sifat jadi ada mumathil ada syabi, ada nadir. Kalau mumathil al-musyarik fi jami'i sifat, kalau syabi al-mufam al mumathir fi ghalib sifat, asyarik fi ghalib sifat, kalau al-nadir al-musyarik fi agalis sifat. Allah Maha Suci daripada itu semuanya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. muta'alliq bikufuan falahu maka lahu di sini muta'alliq bikufuan kalau takdir itu begini sebetulnya walam yakun ahadun kufuan lahu gitu ahad jadi isimnya yakun kufuan jadi khobarnya yakun walam yakun ahadun kufuan lahu kenapa kok didahulukan di sini alaihi karena didahulukan daripada kufuan lahu itu pada muta'alliq karena bagi Allah itu mahalul gosot di sini mahalul gosotnya adalah Tuhan mahalul di bin nafi tidak ada bagi Tuhan ya berarti tujuan daripada ucapan ini adalah hanya kepada Tuhan Wa akhara ahad dan takhir ahad di sini padahal jadi isimnya yakun an khabariha riayatan lil fasilah karena memperhatikan fasalnya. Jadi sehingga semuanya pakai dal fasalnya dari itu. Ini surat adalah asas daripada tauhid. Dan Nabi menyatakan bahwa surat ini adalah sulusul Quran separuh daripada eh, sepertiga daripada Quran. Kenapa Quran itu pertama tauhid, kedua ada ahkam, ketiga ada kisos atau hikaya. Berarti separuhnya sudah terlingkup pada qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Siapa orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di fi marad alladhi yamutu fihi yukthir min qira'at kul wallahu ahad lam yamut hatta yura maq'adahu al-jannah. Siapa orang yang dia ketika dia sakit di, di akhir umurnya yang menyebabkan sakit itu matinya dia dia memperbanyak kul wallahu ahad dia tidak mati kecuali sudah ditampakkan tempatnya ada di surga Allah. Dijamin mati husnul khotimah. Karena itu kalau sakit inti perbanyak qul huwallahu ahad la hadzal maut alladhi sababul la al mara sababul maut ini. <laughs> nah. Nah. Had si soal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat di antaranya Raufur Rahim. Tapi ada kalanya Rasulullah dikatakan Raufun Rahim juga. Apa bedanya ini? Ya. Ada nama-nama Tuhan yang tidak boleh dinamakan kepada hamba. Seperti Allah udah jelas sifat-sifat Tuhan juga ada tidak boleh yang diberikan kepada hamba seperti Ar-Rahman. Tidak boleh manusia disifati Ar-Rahman. Karena yang punya sifat Ar-Rahman yang rahmat dunia dan akhirat adalah Allah Al-Jabbar, Al-Mumid, Al-Muhyi. Enggak bisa itu kepada manusia. Tapi ada sifat Tuhan yang bisa disifatkan kepada manusia seperti Rauf, Rahim, Mu'ti, ya Allah itu memberi, manusia itu juga memberi. Rahim, Allah itu Maha Rahmat, manusia itu bisa dianjurkan rahmat. Karim, itu ada sifat-sifat yang boleh disifatkan sifat Allah disifatkan kepada manusia. Ada sifat yang nggak boleh ditiru, itu hanya milik Allah Al-Mutakabbir misalnya itu khusus sifat Allah. Kalau ditiru sama hambanya malah nggak bener itu. Nah, dalam hadis Rasulullah menyatakan takhallagu bi akhlaqillah. Nah, berperangailah kamu dengan akhlaknya Tuhan. Allah Maha Rahmat yang rahmat nanti. Allah Maha memberi yang sering memberi nanti. Allah Maha menolong yang sering menolong nanti. Nah, tapi dalam beberapa sifat enggak boleh. Misal Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fihi ma khasamtuh wa fi riwayatin khasamtuh. Kesombongan keagungan itu adalah ibarat bajuku dan ridaku, artinya pantasnya sama Tuhan. Siapa mengambil sifat itu dari aku berarti aku musuhi dia, aku hancurkan dia. Gambarannya kalau Allah itu sombong pantas. Itu seperti pakaian yang pakai manusia, pantas. Tapi kalau pakaian dipakaikan sama kerah lucu jadinya. Kalau manusia ini pakai pakai pakai sifat Tuhan, pakaian Tuhan, keagungan, kesombongan, lucu jadinya. Enggak ada yang perlu bisa disombongkan daripada manusia. Itu hanya pantasnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyatakan itu ibarat pakaianku, pantasnya sama Tuhan sifat itu. Enggak pantas sama makhluk sama sekali. Paman yang mengambil aku, dari aku sifat itu berarti aku musuhi kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi uh, Rauf Rahim itu adalah uh, sifat Allah yang bisa disifatkan kepada makhluk, tapi Sayyidina Muhammad ah, disifatkan langsung oleh Allah Rauf Rahim, itu yang maha hebat. Nah, itu yang hebat. Nah. Harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Sama dengan Allah itu adalah hadi, pemberi hidayat dan Allah juga mensifatkan Nabi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau wahai Muhammad berikan hidayat ila siratin mustaqim. Nah. nah ada yang lain? Ustaz keutamaan surat Akhlas itu apa sih Ustaz? di sini uh, dan ini penting untuk kita bagi orang yang maisahnya agak seret ini eh, ini kulun muhtaj ilaih seorang datang kepada Rasulullah dia mengeluh anak nifagir ya Rasulullah seret rezekinya anak hmm. Biasanya kalau urusan rezeki ini serius dengarkan. Maka Rasulullah menyatakan idza dakhaltal bait fasallim in kana fi ahad fa in lam yakun fi ahad fasallim alayya wa qra kul wallahu ahad marratan wahidah. Kalau masuk rumah kasih salam kalau ada orang di situ kepada yang menghuni rumah itu. Kalau enggak ada, salam kepada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baca kul wallahu ahad satu kali. Fafa'ala rajul dalik fa Allah alaihi Rizik hatta afadha ala jirani. Hah? Kemudian orang itu selalu melazimi masuk rumahnya, kasih salam, salam kepada Nabi, baca qul ahad terus begitu, akhirnya Allah lancarkan rizkinya Sampai rizkinya itu berlimpah sampai bisa membantu tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Nah, igra'u biar rezekinya lancarnya ya.